Di mana ayat yang terakhir yang kita bahas adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina يَرْمُونَ الْمُخْصَنَاتِ muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum وَلَا jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم Ayat yang kita bahas pada pertemuan terakhir adalah ayat yang berkaitan dengan masalah menuduh seorang wanita muslimah berzina. Di mana Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya orang-orang yang menuduh seorang wanita muslimah yang menjaga kehormatan dirinya dengan zina dan ia tidak mampu mendatangkan empat saksi, semalam lam tubi bi arba'ati syuhada, ia tidak mendatangkan empat saksi, fajriduhum samani najalda <clears throat> Maka cambuklah mereka dengan 80 kali cambukan. Wala takbalu lahum syahadatan abada dan janganlah terima persaksian mereka selama-lamanya wa ulaika humul fasiqun dan mereka adalah orang-orang yang fasik. <clears throat> Di mana dalam ayat ini yang sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu, Allah SWT menyebutkan bahwasanya seorang yang menuduh wanita muslimah dengan zina, baik dengan ungkapan yang sarih, yang jelas, maupun dengan ta'rid atau sindiran yang ia tujukan penuduhan terhadap zina, maka kalau seandainya ia telah melakukannya, Allah SWT katakan terkait dengan tiga perkara dalam ayat ini. Yang pertama, ia harus dicambuk. Kemudian yang kedua, persaksiannya tidak akan diterima untuk selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, dia termasuk orang-orang yang fasik. Kemudian Allah SWT katakan pada ayat setelahnya, إِلَّا الَّذِينَ tabu. إِلَّا <clears throat> الَّذِينَ tabu min بَعْدِ ذَلِكَ wa aslahu fa inna رَحِيمٌ rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat. إِلَّا الَّذِينَ tabu. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Wa aslahu. <clears throat> yang memperbaiki diri atau yang beramal dengan amal yang sah, yang saleh. Kemudian Allah katakan fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita terangkan kemarin istisna pengecualian di dalam ayat ini illa illa ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Kemarin kita terangkan ada tiga perkara yang Allah sebutkan pada ayat sebelumnya, yaitu dicambuk 80 kali cambukan, kemudian tidak diterima persaksiannya selama-lamanya, kemudian termasuk orang fasik. Tatkala dikecualikan dari orang yang melakukan seperti ini dengan tiga hukuman ini dalam Al-Quran, dikecualikan orang-orang yang bertobat. Yang dikecualikan itu dari tiga perkara ini mana saja? Apakah ketiga-tiganya? Atau dipilih? <clears throat> kalau saya tanya, apakah orangnya yang bertaubat tatkala menuduh wanita muslimah dengan zina dan wanita muslimah tadi mengadu kepada hakim dan ia bertaubat, apakah ia dicambuk? Hah? Dicambuk atau tidak? Tetap tetap dicambuk. Ini kita eh, sebutkan kemarin bahwasanya masalah yang pertama itu dicambuk atau tidak, baik ia bertaubat atau tidak bertaubat tetap harus dilaksanakan hukuman. Jadi orang yang sudah bertobat, yang mengatakan saya bertobat, bahwasanya saya hanya berdusta. Saya hanya, atau saya menarik perkataan saya. Maka hakim tetap harus menegakkan hukum syariat kepadanya. Ia tetap harus dicambuk walaupun ia sudah bertobat. Makanya para ulama berbeda pendapat tentang dua perkara yang terakhir. Tentang masalah persaksiannya diterima atau tidak bagi orang yang bertobat. Kemudian kefasikannya diangkat setelah ia bertobat atau tidak. Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama kita sebagaimana kita sebutkan kemarin. Akan tapi wallahu taala alam jika seandainya ia bertobat dengan benar kepada Allah SWT dan menunjukkan amal saleh dan memperbaiki dirinya setelah ia bertobat, maka persaksiannya kembali di, diterima dan kefasikannya diangkat insyaallah taala. Ini kemarin sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. <clears throat> Kemudian kemarin kita sebelum masuk ke dalam masalah ayat setelahnya yang berkaitan dengan hukum hukum apa? Hukum? Hah? Hukum apa? Li'an. Ya, hukum li'an. Kita kemarin sudah mengawali memberikan suatu pendahuluan tentang hadis Nabi SAW. yang mana hadis tersebut merupakan sebab turun ayat tentang li'an ini. Yaitu dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Kita telah mengawali pembahasan ayat ini pada pertemuan yang lalu dengan hukum e, dengan hadis yang berkaitan dengan sebab turunnya ayat ini. Yaitu tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam e, membacakan ayat ini di hadapan para sahabat beliau, <clears throat> waktu itu ada seorang kepala suku Ansar yang bernama Saad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kembali kita tekankan seorang muslim hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk mengenali para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenali nama-nama mereka dan sedikit daripada sejarah mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang kita diperintahkan untuk mengikuti jejak langkah jejak langkah mereka. Karena itu seorang muslim hendaknya mengenali sahabat Nabi SAW. Khususnya sahabat-sahabat besar. Seperti salah seorang di antara sahabat ini bernama Sa'ad bin Ubadah, kepala suku Ansar. Kepala suku Ansar dari kalangan kabilah Khazrat. Tatkala Nabi saw mengatakan, "Ya Rasulullah," tatkala Nabi saw membacakan ayat, "Walladzina al muhsanat, summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajriduhum 80 jaldah, wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ula'ikahumul fasikun. fasiqun." Tatkala ayat ini dibacakan di hadapan para sahabat, apa kata Sa'ad bin Ubadah? Ya Rasulullah, ahakada unzilat? Ya Rasulullah, apakah seperti ini ayat ini diturunkan? Dia heran, redaksi ayat kenapa hanya seperti itu? Bagaimana jika seandainya, ya Rasulullah, jika seandainya saya melihat istriku sedang melakukan zina dengan seorang lelaki di hadapan mataku, apakah aku juga harus mendatangkan empat saksi? Demi Allah ya Rasulullah, jika seandainya aku harus mendatangkan empat saksi, maka zina selesai. Maka demi Allah, kalau saya yang melihatnya, maka saya akan hunuskan pedang saya dan saya akan babat istri saya dan lelaki yang berzina dengannya bukan dengan e, belakang pedang atau bukan dengan sesuatu yang tidak tajam di belakang pedang akan tapi saya akan babat keduanya dengan pedang saya yang paling tajam. Maka apa kata Nabi saw kepada orang Ansar waktu itu? Ya ma'syaral Ansar, atas ma'una ma yakulu sayyidukum atau kata beliau saw. Mereka mengatakan apa kata Nabi SAW, wahai orang-orang Ansar, apakah kalian sudah mendengar apa yang dikatakan oleh uh, kepala suku kalian ini, yaitu Sa'ad bin Ubadah? Maka orang Ansar mengatakan apa? Ya Rasulullah, janganlah engkau mencela dia. Karena sesungguhnya dia adalah lelaki yang paling pencemburu. Di kalangan kami. Tidak ada seorang pun wanita yang ia nikahi kecuali wanita yang masih gadis. Kemudian tidak ada seorang wanita pun yang sudah ia cerai kecuali kami tidak berani untuk menikahinya walaupun mantan istrinya karena memang dia adalah orang yang sangat cemburu. Nah, sekarang sedikit ingin saya tekankan tentang masalah sifat yang mulia ini sebetulnya itu cem cemburu. Dimana kita kemarin sudah sebutkan hadis Nabi SAW. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, jabuna min ghirati Sa'din. Apakah kalian heran melihat cemburunya Sa'ad bin Ubadah? Demi Allah, saya ini lebih cemburu daripada Sa'ad bin Ubadah dan Allah lebih cemburu daripada saya. Jadi sifat cemburu ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat merupakan sifat yang terpuji. Sekarang apa makna cemburu? Siapa yang bisa menyebutkan tentang pengertian cemburu itu apa? Ada yang bisa menyebutkan? Pengertian cemburu itu apa sebetulnya? <clears throat> Kita sering cemburu. Khususnya seorang akhwat ya wanita. Itu tabiatnya memang diberikan Allah SWT seorang wanita yang sangat pencemburu. Dan bapak-bapak ikhwah sekalian, berbahagialah dan berbanggalah kalau istri antum, antum sekalian punya sifat cemburu. Ini menunjukkan bahwasanya ia sangat cinta kepada antum. Tapi kalau tidak punya sifat cemburu, ah, ini berbahaya. Begitu juga seorang ibu, seorang akhwat juga berbangga jika seandainya suaminya punya sifat cemburu. Karena ia menunjukkan ia sangat cinta kepadanya. Sekarang apa makna cemburu? Para ulama menyebutkan di antaranya Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari karena bab cemburu ini diberikan satu bab khusus oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Babul ghairah, bab yang berkaitan dengan kecemburuan. Karena memang sifat cemburu harus dimiliki oleh seorang muslim. Cemburu harus dimiliki oleh seorang seorang muslim. Cemburu adalah satu sikap marah. Ibnu Hajar mengatakan yaitu sikap marah atau perubahan sikap ya, berubahnya sikap dengan kemarahan atau yang lainnya dengan sebab adanya seseorang yang ikut serta dalam sesuatu yang khusus milik kita. Ini cemburu. Jadi kita marah kepada seseorang yang mana orang tersebut ikut ambil bagian dalam sesuatu yang mana sesuatu itu merupakan kekhususan bagi kita. Ini cemburu. Istri kita adalah seseorang yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, ia adalah istri kita dan khusus untuk kita. Maka jika seandainya ada seseorang yang mengganggu atau seseorang yang eh, apa namanya? ikut serta di dalam kehususan yang Allah berikan kepada kita ini, maka tatkala kita marah, inilah yang disebut dengan sifat cemburu. Begitu juga seorang wanita, jika seandainya ia merasa marah dengan suaminya yang ada orang lain yang ikut serta memilikinya, maka ini juga sifat sifat cemburu. Dan ini asal muasal sifat ini adalah sifat yang terpuji. Asal muasal sifat ini adalah sifat yang yang terpuji. Karena itu ikhwani wa akhwati kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Jalla wa ala. Tidak ada satu maksiat yang terjadi yang dilakukan oleh seorang wanita di zaman kita sekarang kecuali karena si ayah atau si suami tidak memiliki sifat cemburu. Tatkala suami membiarkan istrinya membuka aurat di luar rumah sehingga dipandang oleh lelaki yang bukan mahramnya di mana istri adalah khususan bagi dia. Tatkala ia tidak marah dengan istrinya dan tidak menasihati istrinya, maka lelaki ini kita katakan tidak punya sifat cemburu. Dan ini tercela wahai kaum muslimin, tercela. Kemudian apakah juga tercela jika seandainya seorang wanita seorang wanita juga marah kepada suaminya. Tatkala suaminya mungkin menikah lagi, apakah ini juga tercela? Apa jawabannya? Tercela atau tidak? Jika seandainya istri tidak mau atau tidak senang jika seandainya suaminya menikah menikah lagi karena ia menganggap bahwa suaminya adalah seorang yang khusus bagi dirinya. Maka tentunya dalam masalah ini para ulama membaginya. Para ulama membaginya dalam beberapa bagian. Yang pertama, tentu jelas tercela jika seandainya seorang suami tidak lagi memiliki kecemburuan sehingga ia membiarkan istrinya membuka aurat di luar rumah. Ini sangat tercela. Karena itu lihatlah bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Sa'ad bin Ubadah ini. Ia sangat cemburu dengan istrinya. Sampai ia mengatakan jika seandainya ada seorang lelaki yang berzina dengan istriku, maka aku tidak akan bisa menahannya kecuali aku ambil pedang dan aku bunuh keduanya. Ini sifat cemburu yang sangat tinggi. Ia tidak mau melihat keluarganya melakukan satu maksiat yang mana keluarganya merupakan satu hal yang Allah khususkan untuk dirinya. Kemudian lihat kecemburuan Zubair bin Awam. Lihat kecemburuan Zubair bin Awam. Dan juga lihat kecemburuan Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan. Di suatu hari Nabi SAW bercerita bahwasanya ia bermimpi masuk ke dalam surga Kemudian ia melihat satu istana dan di dalamnya ada bidadari. Maka ditanyakan kepada malaikat, <clears throat> ini istana siapa? Maka malaikat mengatakan istana, istananya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Maka awalnya Nabi ingin masuk, ingin masuk ke istana tersebut, ingin melihat apa di dalamnya. Akan tapi Nabi SAW mengurungkan niatnya dan di pagi harinya hal itu diceritakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan. Nabi SAW mengatakan, ya Umar, sesungguhnya saya tadi malam bermimpi ini dan ini. Dan saya berkeinginan untuk memasuki istanamu yang ada di surga. Hanya saja saya teringat dengan kecemburuanmu. Hanya saja saya teringat dengan kecemburuanmu. Maka saya mengurungkan niatku. Maka Umar radhiyallahu taala mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah saya juga harus cemburu kepada seorang seperti Anda ya Rasulullah?" Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim hendaknya memiliki sifat cemburu sehingga menyebabkan ia bisa menegur, bisa mengarahkan istrinya yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Allah Jalla wa'ala. <clears throat> Adapun kecemburuan yang terjadi di kalangan kaum wanita, maka sebetulnya ini yang kita katakan tadi bahwasanya tabiat wanita adalah seorang wanita yang sangat pencemburu. Jika seandainya cemburunya ini tidak menyebabkan ia melakukan satu kezaliman, maka tidak masalah. Tidak berdosa. Seperti misalnya, <clears throat> seorang istri, seorang istri, tidak mau jika seandainya, atau tidak ridha jika seandainya suaminya menikah, menikah lagi. Ini tidak tidak merupakan satu dosa wahai kaum muslimin. Bahkan kita katakan tidak ada wanita di muka bumi ini yang ridha jika seandainya suaminya menikah lagi. Tidak ada. Tidak ada wanita di muka bumi ini yang ridha jika seandainya suaminya menikah lagi. Maka kita katakan mustahil jika seandainya seorang lelaki yang ingin melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan taadud, kemudian dia mengatakan saya akan melakukan taadud jika seandainya berpoligami, jika seandainya istri saya sudah ridha dengan poligami, maka kita katakan ini mustahil terjadi. Kecuali jika seandainya si istri mengalahkan sifat cemburunya dengan iman kepada Allah Jalla wa'ala. Ini baru ada yang terjadi. Akan tapi jika seandainya total ia tidak cemburu dan total ia suka ridha tanpa ada kecemburuan, maka ini kita katakan tidak ada. Makanya kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'ah, jika seandainya ini yang terjadi pada seorang wanita, ia tidak berdosa. Akan tapi jika seandainya sampai menzolimi, misalnya si suami menikah lagi, tanpa ridhonya, dan ini sah secara hukum syariat, kemudian setelah menikah ia selalu menzolimi istri kedua, maka ini kecemburuan yang menyebabkan ia berdosa karenanya. <clears throat> Karena itu lihatlah bagaimana para istri Nabi SAW bukan tidak bukan uh, kehidupan yang tidak ada kecemburuan di kalangan mereka, bahkan kecemburuan yang tinggi Lihatlah bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Zainab bintu Jahshin suatu hari tatkala Nabi berada di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha mengirimkan makanan mengirimkan makanan untuk Nabi SAW yang waktu itu Nabi sedang berada di rumah Aisyah. Maka tatkala budak wanita tadi berjalan melewati Aisyah radhiyallahu taala anha demi untuk memberikan makanan tersebut kepada Nabi saw. alaihi dan Aisyah tahu bahwasanya makanan itu datang dari Zainab bintu Jashin, istri Nabi yang lain. Maka seketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha memukul tangan budak wanita tersebut sehingga piring yang ada di tangan budak wanita tersebut jatuh dan makanan berserakan sedangkan piringnya pecah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memungut makanan tadi, kemudian menahan budak tadi sampai Aisyah mendatangkan piring baru diberikan kepada Zainab binti Jashin. Nabi SAW sambil berkata, Gharat ummukum, gharat ummukum. Ibu kalian sudah cemburu. Ibu kalian sedang cemburu. Jadi kecemburuan seperti ini wajar. Dan dan tidak ada kezaliman padanya. Tidak ada kezaliman padanya. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu taala anha diperintahkan Nabi SAW untuk mengganti piring yang ia pecahkan. Kemudian juga di sebagian ulama mengatakan bahwasanya kesalahan terletak pada Zainab binti Jashin. Kenapa? Karena Zainab memang dengan sengaja mengirimkan makanan tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Nabi berada di rumah di rumah Aisyah radhiyallahu taala Kemudian juga lihat kisah-kisah yang lain yang terjadi pada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kecemburuan di antara mereka sangat tinggi dan kita katakan itu tidak berdosa. Karena apa? Karena itu memang tabiat seorang wanita. Tapi kalau sampai ia menzalimi, ya sampai ia menzalimi madunya, maka inilah yang menyebabkan ia terjatuh ke dalam ke dalam dosa. Jadi kesimpulannya, seorang muslim hendaknya punya sifat cemburu. Janganlah kita sama seperti orang-orang kafir yang tidak punya sifat cemburu. Sehingga istri mereka dibiarkan keluar rumah tanpa menutup aurat. Tatkala istri mereka berpergian dengan seorang lelaki yang bukan mahram, ia santai-santai saja. Maka seorang muslim janganlah seperti ini. Ia harus tingkatkan sikap kecemburuannya sehingga dengannya ia bisa menjaga keluarganya agar tetap melaksanakan syariat yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian setelah itu dalam hadis dikatakan bahwasanya beberapa hari kemudian datang Hilal bin Umayyah mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya istrinya berzina. Maka Nabi SAW Alaihi Wasallam mengatakan, datangkan kepadaku empat saksi, datangkan kepadaku empat saksi. Kalau engkau tidak mampu mendatangkan empat saksi, maka engkau akan dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Maka waktu itu Hilal mengatakan, Demi Allah, Allah pasti akan menyelamatkanku dari cambukan ini. Maka tidak lama setelahnya turunlah firman Allah Subhanahu jalla wa ala yang Allah sebutkan dalam surat An-Nur ini. Allah mengatakan, "Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum illa anfusuhum fashahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadzibin." wa yadra'u anha al an tashhada arba'a shahadatin billah innahu laminal kadhibin wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqin walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa anna jadi di sini kemudian Allah tentukan apa yang Allah tentukan Allah SWT tentukan hukum tersendiri jika seandainya yang menuduh adalah suami terhadap istrinya maka hukumnya berbeda hukumnya berbeda apa sebabnya dibedakan apa sebabnya dibedakan? Kenapa dibedakan antara tuduhan seorang lelaki kepada wanita yang lain dengan zina dibedakan oleh Allah SWT dengan seorang suami yang menuduh istrinya. Kemarin telah kita sebutkan dibedakan karena asalnya hubungan seorang suami dengan istrinya adalah hubungan kasih sayang. Dan tidak mungkin seorang suami menuduh istrinya dengan zina kalau bukan karena ia melihatnya dengan langsung. Kalau bukan karena ia melihatnya dengan dengan langsung, maka Allah kecualikan hukumnya. Maka seketika itu Nabi SAW perintahkan untuk memanggil istri Syarik bin Syahma. Uh, untuk memanggil istri Hilal bin Umayyah. Maka tatkala ditanya, si istri mengingkari. Ia mengatakan bahwa saya suamiku berdusta. Maka setelahnya Nabi SAW perintahkan keduanya untuk melakukan li, li'an. Li'an diambil dari kata laknat. Di mana keduanya ini saling saling melaknat dirinya. Saling melaknat dirinya. Maka li'an itu berapa persaksian? <clears throat> Lima sebetulnya ya. Empat persaksian mengatakan sesungguhnya, si suami mengatakan sesungguhnya saya benar-benar melihat istri saya berzina dan saya jujur. Empat kali. Demi Allah, saya melihat istri saya berzina dan saya jujur dalam ucapan saya ini. Empat kali. Kemudian di keempat, setelah ia mengucapkan persaksian keempat, dengan bersumpah, maka hakim memberhentikannya dan mengingatkannya kepada adab akhirat. Kemudian setelahnya dilanjutkan kepada persaksian terakhir. Dia mengatakan, Anna la'natullahi alaihi inkana milal kadibin. La'nat Allah atas saya jika seandainya saya berdusta di dalam tuduhan ini. La'nat Allah atas saya jika seandainya saya berdusta atas tuduhan ini. Kemudian si istri <clears throat> akan selamat daripada hukum rajam jika seandainya ia berani bersaksi atau bersumpah. Sebagaimana sumpah si suami. Ia bersumpah empat, e, lima kali sumpah. Empat dengan ucapan. Empat sumpah dengan ucapan. Demi Allah, saya tidak berzina dan suami saya berdusta. Empat kali. Setelah ia mengucapkan persaksian keempat dengan di, dibarengi dengan sumpah, maka hakim memberhentikannya dan mengingatkannya kepada azab akhirat. Kemudian jika seandainya ia masih bersikeras, maka diperintahkan untuk melanjutkan pada sumpah terakhir dengan mengatakan, murka Allah kepadaku jika seandainya saya dusta dan suamiku jujur pada tuduhannya. Kalau sudah terjadi lian seperti ini, maka si suami tidak lagi mendapatkan hukuman. Cambukan 80 kali cambukan. Dan si istri juga tidak dirajam. Akan tapi keduanya harus dipisahkan untuk selama selama-lamanya. Dan kalau seandainya si anak tadi, anak tadi adalah anak yang dihasilkan oleh zina, maka nisbatnya kepada kepada ibu. Nisbatnya kepada ibu. Makanya Nabi saw. alaihi mengatakan kepada wanita ini, Nabi SAW mengatakan, lihatlah jika seandainya ia melahirkan seorang anak yang matanya besar, kemudian pinggulnya besar dan betisnya juga besar, maka sesungguhnya ia adalah anak Syarik bin Sahma. Akan tapi jika saatnya tidak, maka ia adalah anak Hilal bin Umayyah. Setelah melahirkan, dilihat rupanya sifatnya adalah anaknya Syarik bin Sahma. Maka Nabi SAW mengatakan, kalaulah bukan keputusan Allah yang turun ini, hukum li'an ini turun, maka aku ada urusan lain dengan wanita ini. Akan tapi ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'ah, anak ini kemudian menjadi salah seorang gubernur yang baik. <clears throat> ini menunjukkan bahwasanya anak zina, anak zina hukum asalnya sebagaimana anak yang lain. Ada sebagian mengatakan anak zina masuk masuk neraka. Tidak, akan tapi anak zina itu sebagaimana anak yang lain. Jika seandainya baik, maka untuknya amal kebaikan. Sebagaimana dilakukan oleh manusia yang lain, oleh hamba-hamba Allah yang lain. Jika seandainya ia buruk, maka ia juga sama seperti hamba-hamba Allah yang lain. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Jadi keduanya dipisahkan selama-lamanya dan tidak boleh menikah lagi. Dan anak dinisbatkan kepada kepada ibu. Anak dinisbatkan kepada ibu. Kemudian yang terakhir dalam permasalahan ini, apa hukumnya? Apakah juga harus terjadi hukum li'an jika saatnya si istri yang menuduh suami berzina? Li'an itu yang kita sebutkan pada pembahasan dan sesuai dengan nas ayat, jika seandainya suami menuduh istri tanpa ada empat saksi, maka eh, dilakukan hukum li'an. Akan tapi bagaimana jika sebaliknya, si istri yang menuduh suami berzina, apakah juga harus dilaksanakan hukum li'an? Al-jawab, jawabannya? Hah? Sama? <clears throat> jawabannya sama katanya. Jawabannya tidak, tidak sama. Jadi, jika seandainya si istri menuduh suami berzina, maka tidak ada hukum li'an. Tidak ada hukum li'an. Karena naf ayat mengatakan tuduhan ini hanya khusus untuk suami dengan dengan istrinya. Suami menuduh si istri berzina. Sesuai dengan hadis yang disebutkan kemudian keterangan para ulama. Jadi jika seandainya si istri yang menuduh suami dengan zina maka tidak ada hukum lian. Yang ada hukum lian adalah jika seandainya suami yang menuduh istri ber, berzina. Demikian kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kemudian di akhir daripada ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna Allah tawabun hakim. Allah SWT mengatakan, Walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu. Dan kalaulah bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah atas kalian, dan sesungguhnya Allah maha penerima taubat dan maha bijaksana. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, kalaulah bukan karunia dan rahmat Allah kepada kalian, maka seketika itu juga hukum akan Allah tegakkan kepada keduanya. Maksudnya apa? Tatkala keduanya melaknat dirinya. Dan yang satu mengatakan murka Allah kepadaku jika seandainya aku berdusta dan suamiku jujur dalam tuduhannya. Yang suami mengatakan laknat Allah atas diriku jika seandainya aku dusta di dalam tuduhanku terhadap istriku. Kalau bukan karena karunia dan rahman Allah, maka seketika itu Allah akan hukum keduanya langsung kalau seandainya keduanya berdusta atau salah satu di antara keduanya berdusta. Akan tapi Allah akhirkan hukuman di akhir di akhirat. Kemudian, jika seandainya keduanya bertobat, Walaupun setelah keduanya berdusta dengan dengan sumpah yang besar seperti itu, kalau keduanya bertobat, Allah katakan wa anallah tawwabun hakim. Allah Maha penerima, penerima taubat dan Maha bijak. Sana ini juga bantahan kepada orang-orang khawarij yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar tidak diterima taubatnya. Di sini Allah SWT mengatakan, hatta sekalipun keduanya sudah melakukan li'an. Hatta sekalipun keduanya sudah melakukan li'an. Kemudian kalau keduanya bertobat, Allah katakan, wa anallah tawabun Hakim, Allah Maha penerima taubat subhanahu jalla wa ala. Tidak ada seorang hamba yang bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat dari dosa sebesar apapun dosa yang ia lakukan kecuali pasti Allah menerima taubatnya. Kecuali jika seandainya nyawanya sudah berada di tenggorokan. Kemudian kecuali jika seandainya matahari sudah terbit dari dari barat. Tentunya kedua orang yang mengalami kedua keadaan ini, kalaupun ia bertobat dengan sebenar-benar tobat, tetap tobatnya tidak diterima. Adapun sebelum itu, hatta dosa syirik sekalipun, kalau ia bertobat, maka tobatnya akan diterima oleh oleh Allah Subhanahu jalla wa ala. Kemudian ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi jelas ya tentang masalah hukum li'an, Allah Subhanahu katakan pada surat An-Nur ayat 6 sampai ayat 10. Sebab turunnya adalah kejadian yang terjadi pada Hilal bin Umayyah dari mana ia melihat istrinya sudah ber, berzina kemudian datang kepada Nabi saw. Alaihi Wasallam dan memerintahkan ia untuk mendatangkan saksi akan tapi ia tidak mampu sehingga akhirnya Allah turunkan ayat yang berkaitan dengan li'an. Kemudian setelahnya kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Ayat setelahnya berbicara tentang hadisul ifki. Hadisul ifki atau cerita dusta cerita dusta yang ditujukan atau yang diarahkan kepada salah satu di antara istri Nabi yang mulia, yaitu A. Aisyah radhiyallahu taala anha. Istri Nabi yang mulia dan istri Nabi yang paling ia cintai. Aisyah radhiyallahu taala anha. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Amr bin As. Amr bin As waktu itu diangkat oleh Nabi menjadi seorang pimpinan perang Tatkala Nabi SAW sudah mengangkatnya menjadi pimpinan perang, Nabi SAW langsung memakaikan sorbannya di kepala Amr bin Auf. Nabi SAW langsung memakaikan sorban Amr bin Auf. Nabi yang memakaikannya. Maka seketika itu Amr ingin bertanya kepada Nabi. Karena ini perlakuan istimewa yang dilakukan Nabi terhadap dirinya. Maka Amr ingin mengetahui siapa sebetulnya dari sahabat Nabi SAW yang paling dicintai oleh Nabi. Maka ia mengatakan, Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik? Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling kau cintai? Maka Nabi saw yang mulia bersabda, Aisyah. Manusia yang paling aku cintai adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Amr mengatakan, yang aku tanya bukan wanita, akan tapi yang kutanya adalah dari kaum lelaki. Maka Nabi SAW mengatakan Abuha, yang paling aku cintai dari kaum lelaki adalah bapaknya. Kemudian Amr bertanya lagi, siapa lagi setelah Abu Bakar ya Rasulullah? Amr ingin supaya dirinya disebut oleh Nabi SAW. Amr ingin dirinya disebut karena perlakuan istimewa. Tentunya kalau seandainya kita e, mempunyai orang yang sangat kita hormati dan orang tersebut memperlakukan kita dengan istimewa dari yang lain, tentunya kita berprasangka bahwasanya dia sangat mencintai kita dari yang lain. Makanya Amr ingin memastikan hal itu. Abu Bakar yang kedua. Maka siapa lagi? Nabi mengatakan Umar. Siapa lagi? Fulan. Siapa lagi? Fulan. Siapa lagi? Fulan. Tapi tidak menyebutkan namanya. Maka apa kata Amr radhiyallahu taala demi Allah saya berangan-angan dan saya berharap seandainya saya tidak menanyakan pertanyaan itu di hadapan Rasulullah sallallahu Jadi Aisyah termasuk istri Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Bahkan ini diketahui oleh semua sahabat Rasulullah sallallahu tidak ada para sahabat yang ingin memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu kecuali kalau Nabi pas di rumah siapa? Aisyah radhiyallahu taala. Nah, ini satu hal yang ingin kita kita berikan satu masukan juga kepada seluruh kaum muslimin. <clears throat> kita biasanya memberikan hadiah kepada seorang muslim kalau muslim tadi dalam keadaan su, sulit. Berbeda dengan para sahabat Nabi SAW yang memberikan hadiah kepada Nabi tatkala Nabi dalam keadaan senang. Ini kalau teman kita sudah lagi sakit, nah baru kasih hadiah. Ya, datang kita datang ke rumah sakit bawa makanan dan sebagainya. Apa perlunya dia lagi sakit, tidak ada seleranya makan, paling yang makan yang jaga ya. Yang jaga sangat bersyukur. Nah, tentunya lihat para sahabat Nabi Sallam, mereka memberikan hadiah kepada Nabi tatkala Nabi senang. Karena itu mereka tidaklah mengirimkan hadiah yang sudah mereka siapkan kecuali kalau Nabi Sallam berada di rumah Aisyah atau jatah tidur di rumah Aisyah radhiyallahu taala. Karena itu kalau seandainya jatah Nabi di rumah Aisyah radhiyallahu taala hadiah itu antri datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi para sahabat sangat tahu dan paham bahwasanya Aisyah termasuk istri yang paling dicinta oleh Nabi SAW. Sampai-sampai istri-istri Nabi SAW juga tahu itu. Tahu itu. Di masa Nabi SAW sakit parah, sakit parah, Nabi SAW tidaklah menyebutkan, tidaklah menyebutkan bahwasanya ia ingin dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu taala. Nabi SAW tidak menyebutkan hal itu. Akan tapi semua istri Nabi tahu bahwa Nabi salah menginginkan agar ia dirawat di rumah Aisyah. Makanya semua istri Nabi membolehkan Nabi dirawat di rumah Aisyah. Sampai waktu yang tidak ditentukan kecuali oleh Nabi SAW. Jadi ini beliau radhiyallahu taala termasuk di antara istri Nabi SAW yang paling dicintai oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Sampai suatu hari Fatimah radhiyallahu taala diutus oleh semua istri Nabi meminta agar kiranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku adil, bukan masalah nafkah ya, bukan masalah jatah malam tidur, tidak akan tapi masalah kecintaan. Jadi Fatimah diutus oleh istri Nabi supaya Nabi Sallam supaya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menyamaratakan antara kecintaan Nabi dengan Aisyah dan kepada istri-istri yang lain. Maka waktu itu Fatimah datang Nabi SAW mengatakan, Wahai Fatimah, apakah anda mencintai saya? Apakah anda mencintai bapakmu ini? Maka Fatimah mengatakan, Bala, ya wahai ayahku maka Nabi SAW mengatakan kalau seandainya engkau mencintai saya maka cintailah dia yaitu A, Aisyah radhiyallahu taala beliau dinikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala di Pinang atau dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala umur beliau enam tahun kemudian Nabi SAW satu rumah dengan beliau tatkala umur beliau sembilan tahun beliau meninggal di kota Madinah dan dikuburkan di Baki pada tahun 57 atau 58 Hijriah Beliau meninggal di Madinah dan dikuburkan di Baki pada tahun 57 atau 58 Hijriah. Tahun 57 atau 58 Hijriah radhiyallahu taala <clears throat> Jadi kisah dusta ini terjadi pada tahun 6 Hijriah atau pada tahun 4 Hijriah. Kenapa terjadi perselisihan di kalangan para ulama? Kenapa bisa kemungkinan 7, kemungkinan 6? Satu masalah yang terjadi di dalam lafaz hadis yang sangat panjang ini, yaitu disebutkannya nama seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'ad. Siapa Sa'ad bin Mu'ad? Hah? Ada yang pernah dengar nama Sa'ad bin Mu'ad atau pernah membaca tentang sejarah Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taalaan? Siapa Sa'ad bin Mu'ad? Sa'ad bin Mu'ad sama seperti Sa'ad bin Ubadah. Sama-sama kepala suku Ansor. Tapi yang satu kepala suku Khazrat, yang satu kepala suku Aus. Sa'ad bin Mu'ad inilah yang mengatakan kepada Bani Abdul Ashar, sukunya. Setelah ia masuk Islam di tangan e, duta pertama ke kota Madinah yang bernama Musa bin Umair. Setelah ia masuk Islam, ia balik ke kampungnya mengatakan kepada seluruh kabilahnya. Ia mengatakan, wahai seluruh kaumku, menurut kalian kedudukan saya di kalangan kalian ini bagaimana? Mereka mengatakan orang terbaik, pimpinan kami yang harus ditaati dan sebagainya. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya semua kalian tidak boleh bicara kepada saya dari saat ini kecuali apabila kalian masuk Islam. Semua kalian, baik lelaki, perempuan, yang tua, yang muda, yang kecil maupun yang besar, tidak boleh berbicara dengan saya dari seketika ini juga, kecuali apabila kalian masuk Islam. Maka ikhwani kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat, seketika itu Bani Abdul Ashhal, semuanya masuk ke dalam Islam. Tidak ada yang tidak. Tidak ada yang tidak. Makanya dakwah Nabi SAW itu sangat ditujukan pertama kali, tapi bukan mengesampingkan yang lain. Pertama kali ditujukan kepada tokoh masyarakat. Karena jika seandainya tokoh masyarakat ini bisa dipegang hatinya, maka yang bawah akan mengikut. Kecuali seorang seseorang yang tidak masuk Islam. Satu orang saja, yang lainnya masuk Islam. Kecuali satu orang. Itu pun akhirnya masuk Islam di Perang Uhud. Inilah seorang yang ceritanya, ia tiba-tiba dalam keadaan terluka parah di Perang Uhud. Maka kaumnya bertanya, Kaumnya bertanya, apa yang menyebabkan Anda keluar berperang bersama kami? Apakah karena membela kesukuan atau karena masuk ke dalam Islam? Ia mengatakan, saya berperang dan kalian lihat apa yang terjadi pada diri saya karena saya cinta kepada Islam dan saya bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Kemudian dia meninggal. <clears throat> Padahal ia tidak pernah sholat, ia tidak pernah melakukan amal yang baik. Kecuali jihad tadi. Maka Nabi SAW katakan, huwa min ahlil jannah. Seorang sahabat bernama Usairim. Itu sebutkan dalam sejarah. Jadi Sa'ad bin Mu'ad ini, di dalam kisah disebutkan, di dalam kisah disebutkan namanya dan ucapannya di hadapan Nabi SAW. Padahal para ahli sejarah sepakat bahwa Sa'ad bin Mu'ad terbunuh di Perang Khandak. Terbunuh di Perang Khandak. Dan Perang Khandak terjadi pada tahun 5 Hijriah. Sedangkan kisah ini sebagian ulama mengatakan tahun 6 Hijriah. Tentunya ini satu tahun setelah meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad. Tapi kenapa Sa'ad bin Mu'ad disebutkan namanya di dalam kisah ini? Padahal kisah ini terjadi di tahun 6 Hijriah. Karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa kisah ini sebetulnya bukan pada tahun 6 Hijriah. Akan tapi terjadi pada tahun berapa tadi? 4 Hijriah. Karena itu sebagian ulama lebih menguatkan pendapat mengatakan pada tahun 4 Hijriah dan terjadi apa namanya perbedaan pendapat di kalangan mereka tentang penentuan waktu tentang kisah ini. Al-Muhim, kisah ini terjadi di perang yang namanya Ghazwatu Tubanil Mustalik atau Ghazwah Al-Muraisi, dikenal dengan perang Bani Mustalik atau perang Muraisi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tatkala sudah mendengar Bani Mustalik bersiap-siap untuk menyerang Nabi sallam dan mengumpulkan pasukan untuk menyerang Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka beliau Shallallahu alaihi wasallam bersiap-siap untuk berangkat menyerang Bani Mustalik. Waktu itu kaum muslimin, sebagian orang munafik yang tidak pernah ikut perang, di perang Badar mereka tidak ikut, di perang Uhud awalnya mereka mau ikut akhirnya kembali. Di perang Kondak juga mereka tidak ikut. Akan tapi di perang ini mereka ikut. Di perang Bani Mustalik. Mereka ikut. Dan orang munafik itu tatkala ikut berada di, basir, di barisan kaum muslimin bukan malah mendatangkan rahmat dan manfaat, akan tapi malah mendatangkan keonaran. Itulah yang Allah SWT sebutkan dalam surah At-Taubah. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Jika seandainya orang-orang munafik ini keluar di barisan kalian berperang bersama kalian, mazadukum illa khabala. Mereka ini bukan malah menambah manfaat kepada kalian, akan tapi malah memberikan malapetaka kepada kalian. Wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah dan mereka akan berada di barisan terdepan tapi bukan untuk membela kaum muslimin, akan tapi untuk membuat keonaran di kalangan kaum muslimin. Wafikum samma'una lahum. Dan di antara kalian juga ada orang-orang yang sangat tenang untuk mendengarkan perkataan-perkataan mereka. Jadi Nabi SAW keluar bersama orang-orang munafik. Setelah Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang ini mengundi kami, mengundi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena istri Nabi ada sembilan atau sebelas, ya sembilan 11. Akan tapi disebutkan bahwasanya Khadijah sudah meninggal. Kemudian Zainab binti Khuzaimah juga sudah meninggal. Ya, jadi tinggal 9 atau 10 ya. 9 atau 10 dalam sebagian riwayat. Diundi, kemudian keluarlah undian Aisyah radhiyallahu taala sehingga Aisyah yang dibawa. Aisyah yang dibawa dan Aisyah dikatakan diletakkan di atas kedup yaitu satu apa namanya satu apa istilah sekedup dalam bahasa kita? Hah? Tandu, tandu yang tertutup yang diletakkan di atas onta. Ya. Jadi kalau onta berhenti atau tatkala pasukan berhenti maka tandu ini akan diturunkan. Aisyah tetap di atas diturunkan. Ya tidak langsung turun akan tapi diturunkan oleh beberapa orang. Di antara yang menurunkan adalah seorang <clears throat> pembantu Nabi SAW bernama Abu Muayyibah. Diturunkan. Kemudian kalau naik nanti Aisyah masuk kemudian dinaikkan. Maka Aisyah mengatakan setelah selesai, setelah selesai dari perang Bani Mustalik atau perang Muraisi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan pulang. Tatkala sudah hampir sampai di kota Madinah di waktu malam ini, di waktu malam, maka Nabi Salam perintahkan pasukan untuk istirahat. Maka istirahatlah semua pasukan, istirahatlah semua pasukan, dan Aisyah juga istirahat. Akan tapi di waktu-waktu mulai uh, subuh, Aisyah radhiyallahu taala anha keluar untuk hajatnya. Aisyah radhiyallahu taala anha keluar untuk hajatnya. Ia jauh meninggalkan pasukan untuk buang hajat. Setelah itu ia kembali di, di, di, di tandunya rupanya ia kehilangan kalungnya. Maka ia kembali lagi ke tempat ia buang hajat. Ya, ia kembali ke tempat buang hajat Kemudian Nabi SAW perintahkan kepada seluruh kaum muslim untuk berangkat tatkala Aisyah masih berada di tempat buang hajatnya. Mereka semua meninggalkan tempat. Bahkan orang yang mengangkat kedub Aisyah atau tandu Aisyah, mereka tidak menyangka kalau Aisyah tidak ada di dalam. Karena waktu itu Aisyah mengatakan kami wanita masih kurus. Ya, belum banyak dagingnya, belum gemuk. Karena memang wanita di zaman itu, kata Aisyah radhiyallahu taala makannya tidak terlalu banyak Makanya tidak terlalu banyak. Lagi pula katanya, umur saya masih terlalu muda, masih kecil. Karena tatkala Nabi SAW meninggal saja, Aisyah radhiyallahu taala umurnya berapa? Hah? Berapa tatkala Nabi SAW meninggal? 18 tahun. 18 tahun umur Aisyah radhiyallahu taala. Jadi masih kecil. Jadi memang ringan. Jadi orang yang mengangkat sekudup menyangka Aisyah sudah di dalam, padahal Aisyah masih berada di tempat buang hajat mencari kalungnya. Maka dinaikkan Berangkatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menuju kota Madinah, melanjutkan perjalanan. Aisyah kembali, tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun. Maka beliau waktu itu yakin bahwasanya pasukan kalau sudah tidak melihatnya di sekedutnya, mereka pasti akan kembali mencari. Karena itu beliau istirahat di tempat di mana sekedutnya tadi ada, beliau duduk dan tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala takdirkan beliau tertidur. Maka beliau pun tertidur. Ada seorang sahabat yang namanya siapa? Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal ini kerjanya atau kebiasaannya kalau dalam peperangan, ia itu selalu berada di belakang pasukan. Ia selalu berada di belakang pasukan. Sebagian ulama menyebabkan ada dua sebab. Sebab pertama, ia meminta izin kepada Nabi untuk berada di belakang pasukan supaya apa? Supaya kalau ada barang-barang yang tercecer atau ketinggalan ia memungutnya dan mengembalikan kepada pemiliknya tatkala sampai di kota Madinah. Sebab yang kedua para ulama mengatakan ia memang seorang sahabat yang banyak tidur. Nah, karenanya ada sebagian riwayat suatu hari Nabi SAW didatangi oleh seorang wanita di masjid. Apa kata wanita ini? Ya Rasulullah, suamiku, kalau aku sholat, ia memukul aku. Kalau aku sholat, ia memukulku. Kemudian, begitu juga kalau aku puasa. Ya, puasa melarang. Kemudian, dan ia kalau sholat subuh, tidak sholat kecuali kalau matahari sudah terbit. Ini suaminya adalah Sofwan bin Mu'attal ini suaminya. Radiyallahu ta'ala. Maka Nabi bertanya kepadanya, ah, kenapa Sofwan? Eh, istrimu sholat, engkau memukulnya engkau larang ia berpuasa. Maka dia mengatakan, ya Rasul, aku seorang pemuda. Istriku ini kalau sholat, suratnya sangat panjang-panjang suratnya. Nah, maka Nabi SAW perintahkan kepada istrinya untuk membaca kisarul mufassal. Kisarul mufassal. Ada istilah ya. Tiwalul mufassal, ada istilah awsatul mufassal, ada istilah kisarul mufassal. Ini hendaknya diperhatikan oleh seorang muslim, khususnya tatkala sholat yang ini mempraktikkan sholat sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Apa yang dibaca di sholat maghrib? Surat apa yang dibaca di sholat? maghrib. Surat apa yang dibaca di salat isya? Surat apa yang dibaca di salat subuh, zuhur dan asar? Maka kita harus paham apa yang disebut dengan tiwalul mufassal, kisarul mufassal dengan uh, awsatul mufassal. Tiwalul mufassal itu dari surat apa? Dari surat apa? Dari surat Qaf atau surat Al-Hujurat sampai surat sampai surat An-Nazi'at atau Abasa. Itu tiwalul mufassal. Kemudian dari surat At-Takwir atau Abasa sampai surat uh, Al-Lail, sampai surat Al-Lail atau sampai surat Ad-Duha. Kemudian Kisarul Mufassal dari surat du, dari surat Ad-Duha sampai surat surat An-Nas. Karena Nabi SAW selalu membaca Kisarul Mufassal dalam surat Maghrib, dalam salat Maghrib. Beliau membaca Wad-Duha atau membaca ad-tin. Tapi kadangkala beliau juga membaca dari Awsat al-mufassal, kadangkala beliau juga membaca dari uh, eh, tiwalul mufassal. Jadi dia mengatakan begitu juga puasa. Nah ini puasa bukan hanya puasa wajib ya Rasulullah, puasa sunnah dia terus puasa. Maka Nabi SAW katakan, jika seandainya engkau berpuasa dan suamimu ada di rumah, maka tidak boleh engkau puasa yang sunnah kecuali minta izin dengan dengan suami. Kemudian kenapa anda salat subuh tatkala matahari sudah terbit. Maka dia mengatakan, Ya Rasul, satu kampung sudah tahu bagaimana kebiasaanku. Bagaimana kebiasaan? Maksudnya emang tukang tidur. Emang tukang tidur. Tidak bangun, kecuali apabila matahari sudah terbit. Maka apa kata Nabi SAW? Ida istakarta fasalli. Kalau engkau bangun, maka sholat. Tapi ingat, ini bukan di sengaja. Ini nanti ada orang bilang, ah, kan nggak ada. Ada hadisnya, kata Ustaz Sofan bin Mu'attal. Ah, tidur, katanya tidur sampai terbit matahari. Ini saya seperti inilah. La haula wala quwata illa billah. Sekarang mungkin di saat waktu itu tidak ada munabbih atau istilahnya jam yang ingin membangunkan. Sekarang Masya Allah, bilang saja kepada teman yang bagus bangunnya, katakan telepon saya kalau nanti antum sudah bangun. Kalau memang Anda sulit bangun di waktu subuh. Tapi kalau memang Anda tidak bisa sampai jam pun atau HP pun diaktifkan apanya, eh, kemudian Anda tidak juga bangun, maka kita katakan kalau Anda bangun maka langsung langsung sholat. Memang kadangkala terjadi, seperti misalnya kita terlalu lelah, sehingga apapun, sampai istri pun bangunnya kita seperti antara sadar tidak sadar. Maka kalau seperti ini, kalau kita bangun nanti, maka langsung langsung sholat. Ini Sofwan bin Mu'attal. Jadi sebabnya ada dua, kata sebagian para ulama. Yang pertama, ia meminta izin untuk berada di belakang pasukan, supaya bisa memungut barang yang terjatuh atau ketinggalan. Sebab kedua, karena ia banyak tidur. Kasirun naum. Banyak tidur. Maka Sofwan bin Mu'attal Bagaimana biasanya ia bergerak. Setelah jauh bergeraknya Nabi, tapi kalau ia bergerak berjalan, ia lihat ada bayangan orang tertidur. Maka ia mendekatinya, mendekati, mendekati, dan dilihat. Ia melihat wajah Aisyah radhiyallahu taala. Apa kata Aisyah? Wakana katraani qoblal hijab. Sofwan bin Mu'attal pernah melihat wajahku sebelum Allah perintahkan kami ber, berhijab. Sofwan bin Mu'attal pernah melihat wajahku sebelum kami diperintahkan untuk berhijab. Jadi tatkala Aisyah tertidur, wajahnya tersingkap. Wajahnya tersingkap. E, Aisyah mengatakan, ia tanda dan ia kenal bahwasanya aku adalah Aisyah karena memang ia pernah melihatku sebelum kami diperintahkan untuk hijab. Inilah dalil yang, yang dipakai oleh sebagian ulama bahwasanya hijab atau cadar itu hukumnya wajib. Karena tapi ini letak permasalahan fikih yang silahkan lihat dalam pembahasan fikih yang terjadi perselisihan besar di kalangan para ulama dalam masalah ini. Kemudian apa kata Sufwan? Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun zaujatu Rasulillah. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti mendapat musibah. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat bagaimana akhlak yang mulia dari sahabat ini. Ia tidak mengatakan, "Eh Aisyah, bangun, orang sudah pergi." Akan tapi dalam riwayat dia mengatakan mengangkat suaranya dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Zaujatu Rasulillah. Supaya apa? Supaya Aisyah bangun. Jadi yang tidak mengatakan ya Aisyah, nanti masih tertidur. Nah, tidak, dia punya adab. Nah, ini adab seorang muslim karena itu nanti dalam eh, apa namanya? ungkapan-ungkapan yang Allah SWT sebutkan dalam ayat ini itu beberapa adab yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dan seorang muslimah. Jadi ia mengangkat suara dengan mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Zaujatu Rasulillah. Bunda Aisyah tersentak bangun karena suaranya. Tidak dibangunkan karena suaranya. Sofwan yang memang sengaja diangkat keras supaya Aisyah terbangun. Maka Aisyah langsung menutup wajahnya. Kemudian Sofwan tidak berbicara apapun. Dia tidak bertanya, kenapa anti tinggalan? Ketiduran ya? Atau dari mana anti? Nah. Hah? ini akhlak iffah ya, kehormatan para sahabat Nabi SAW, kemuliaan para sahabat Nabi SAW. Makanya Sofwan ini sangat marah tatkala Hasan bin Sabit menuduhnya berselingkuh dengan Aisyah. Ia ambil pedangnya dan ia ia apa namanya? Ia babat si Hasan bin Sabit. Akan tapi tidak kena. Ya hanya luka dan eh, Hasan bin Sabit sahabat Nabi juga lari. Ya, lari. Engkau bukan penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau bukan penyair nanti cerita yang kita lanjutkan pada pertemuan akan datang karena agak panjang. Jadi uh, bangun Aisyah, kemudian ia tidak bertanya apa-apa. Hanya saja ia langsung menderumkan ontanya. Ia perintahkan ontanya untuk duduk. Kemudian ia memijak kaki onta, ya, dengan memalingkan wajah, tidak melihat kepada Aisyah radhiyallahu taala Ini bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Ia tidak berbicara juga. Ia tidak mengatakan silahkan wahai ummul mukminin. Sebetulnya kalau ia mengatakan demikian wajar saja sebetulnya. Ia mengatakan ya ummul mukminin, silakan antinai. Takkan tapi ia pakai bahasa isyarat. Ini menunjukkan kehormatan sahabat ini. Ia mengatakan, ia hanya menderungkan ontanya dengan bahasa isyarat, kemudian ia memalingkan wajahnya. Dengan bahasa isyarat, ia memerintahkan Aisyah untuk naik. Maka seketika itu Aisyah naik. Kemudian ia perintahkan ontanya berdiri dan berjalan. Ia tuntun onta tadi yang berjalan menyusul pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di jalan itu tidak ada pembicaraan satu patah kata pun yang terjadi antara keduanya. Ini kata Aisyah radhiyallahu taala. Jadi memang nggak ada ngobrol. Ya, karena memang ngobrol dengan wanita yang ajnabi, wanita yang bukan mahram itu merupakan fitnah besar. Merupakan fitnah fitnah besar. Sampai sekalipun kita sudah meminang wanita, juga sebetulnya tidak boleh ngobrol. Kecuali dalam hal-hal yang memang darurat. Kecuali memang dalam hal yang itu. Kalau sekarang lah haula wal quwata illa billah anak, muda sekarang difitnah dengan ngobrol dengan wanita yang bukan bukan mahramnya dengan alasan dakwah dan sebagainya. Ini banyak terjadi. Jadi saya ingin mendakwahinya ini. Niat saya kan bagus. Maka lihatlah bagaimana para ulama salaf mengatakan, jangan engkau mendekati seorang wanita yang bukan mahram walaupun dengan tujuan mengajarinya Al-Qur'an. Al, quran Karena fitnahnya sangat sangat besar. Fitnahnya sangat besar wahai kaum muslimin. Terus berjalan. Terus berjalan. Sampailah keduanya. Pasukan sudah sampai kota Madinah. Pasukan sudah sampai kota Madinah. Kemudian keduanya sampai di waktu zuhur. Atau tatkala siang sudah terang. Maka dilihat oleh semua kaum muslimin. Bagaimana Sofwan menuntun siapa? Aisyah radhiyallahu dan tidak pakai sekedup. Jelas nampak Aisyah radhiyallahu taala. Maka seketika itu mulailah tersebar kabar bahwasanya Aisyah selingkuh. Khususnya kepala munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Ia punya kesempatan yang sangat berharga demi untuk menjatuhkan martabat Rasulullah SAW. Yang mana ini selalu ia lakukan tapi tidak berhasil. Ia selalu lakukan tidak berhasil. Salah satu di antara apa yang lakukan di perang ini juga. Uh, ada dua orang sahabat. Dua orang sahabat di perang ini. Sama di perang ini. Kejadiannya juga di, di perang ini. Dua orang sahabat bernama Jahjah Al-Ghifari. Ini dari Muhajirin. Kemudian yang satu Sinan bin Wabar Al-Juhani. Ini dari suku Ansor Keduanya berebut air. Yang satu adalah e, orang yang diberi jaminan keamanan oleh Umar bin Keduanya berebut air sehingga keduanya bertengkar. Keduanya bertengkar. Tatkala keduanya bertengkar, apa kata orang Ansor? Wahai al ansar, tolong aku dari orang muhajirin ini. Maka orang muhajirin juga gitu. Dia mengatakan, wahai orang muhajirin, tolong aku dari orang ansar ini. Maka Nabi SAW mendengar. Maka Nabi SAW mengatakan, Abidah wal jahiliyah wa anabain al hurikum. Apakah masih ada seruan-seruan di masa jahiliyah sedangkan aku masih hidup di kalangan kalian? Da'uha fa'innaha hamuntina. Tinggalkan seruan-seruan seperti ini. Karena ia seperti bangkai, kata Nabi SAW. Jadi dalam Islam itu tidak ada seruan kecuali kepada kaum muslimin. Tidak lagi seruan kesukuan dalam Islam. Kemudian kabar ini sampai kepada Abdullah bin Ubay bin Salul di perang ini. Ia mengatakan, "Au Wah, berarti orang Muhajirin sudah mengalahkan kita ini. Berani-beraninya mereka bertengkar dengan kita dan mereka pendatang, bukan asli, bukan uh, penduduk pribu, pribumi. Kemudian mereka beraninya menantang kita. Ini sama seperti perkataan orang-orang dahulu. Samin kalbaka Gemukkan anjingmu maka di suatu saat nanti anjingmu akan menggigitmu. Jadi kita berikan makan orang muhajirin, Nabi SAW dan orang-orang muhajirin di kota Madinah. Kita berikan tempat, kita berikan segalanya. Kemudian tatkala mereka sudah banyak dan besar, sudah punya kekuatan, kita pula yang malah di, disingkirkan oleh mereka. Kemudian ia mengatakan, La irraja'na ilal madinati la al-a'adzu minha al-adhal. Jika saatnya kita sudah sampai ke kota Madinah, maka orang yang mulia, maksudnya dirinya, pasti akan mengeluarkan orang yang hina, yaitu Rasulullah SAW. Jadi kalau nanti kita sudah kembali ke Madinah, saya ini, orang yang mulia katanya, pasti akan mengeluarkan Muhammad orang yang tercela. Ini ungkapannya. Maka kabar itu disampaikan kepada oleh seorang anak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan beberapa hal di perang ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada beberapa kepala ansor tentang perkataan orang ini, khususnya kepada Utsman bin Hudair dan kepada sahabat-sahabat yang lain. Maka anaknya, anak Abdullah bin Ubay bin Salul ini seorang sahabat, seorang sahabat mulia. Ia mengatakan kepada bapaknya tatkala sampai di gerbang kota Madinah, "Wahai wahai bapak, wahai Abdullah, wahai ayahku, engkau tidak boleh masuk ke kota Madinah kecuali apabila diizinkan oleh Rasulullah. Karena sesungguhnya engkau adalah orang hina sedangkan Nabi adalah orang yang mulia. Kalau seandainya engkau memaksa, saya akan penggal lehermu. Kalau seandainya engkau memaksa masuk, engkau akan penggal aku, saya akan penggal lehermu kecuali apabila Rasulullah mengizinkan. Bahkan anak ini mengatakan, Ya Rasulullah, saya mendengar engkau akan membunuh bapakku. Demi Allah ya Rasulullah, jangan engkau perintahkan orang lain. Karena saya takut jika saat engkau perintahkan orang lain, membunuh bapakku. Dan ia membunuhnya, setan akan menggodaku dan aku akhirnya menuntut balas. Tapi kalau seandainya engkau ingin membunuhnya, perintahkan aku saja. Aku akan bawa kepalanya di hadapanmu. Aku akan bawa kepalanya di hadapanmu ya Rasulullah. Karena ini munafik ya. Orang kafir akan tapi yang menyembunyikan kekafirannya pura-pura masuk ke dalam ke dalam Islam. Jadi ia memang berusaha untuk menjatuhkan harga martabat Rasulullah SAW. Harga diri Nabi SAW yang mulia. Maka tatkala dia melihat Aisyah dituntun oleh Sofwan bin Mu'attal, ia mendapat kesempatan emas untuk menjatuhkan harga martabat Rasulullah SAW. Ia menuduh Aisyah radhiyallahu taala telah berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Maka ia sebarkan kabar ini dan beberapa orang tercatat di kalangan para sahabat yang juga ikut menyebarkan kabar dusta ini Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit, syair penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi SAW mengatakan kepadanya, "Wahai Hasan, seranglah orang-orang kafir dengan syairmu. Dengan syair-syairmu, maka Jibril akan selalu menolongmu." Hasan bin Sabit termasuk sahabat yang menyebarkan kabar dusta ini. Kemudian Mistah, uh, Mistah bin Utsasah seorang sahabat yang ikut perang Badar. Kemudian dari wanita Hamnah bintu Jahshin. Hamnah bintu Jahshin, yaitu adik kandung dari istri Nabi yang mulia Zainab bintu Jahshin. Ketiga orang ini ikut menyebarkan kabar dusta di kalangan kaum kaum muslimin. Ya, mulailah semua kaum muslimin berbicara tentang dusta dengan kabar dusta ini. Khususnya orang-orang munafik dan khususnya Abdullah bin Ubay bin Salul alaihi la'natullah. Uh, karena apanya masih terlalu panjang, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi ikhwani wa akhwati, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Jadi insya Allah, kenapa kita baca dan kita sebutkan sejarah tentang masalah cerita dusta ini? Karena kita akan menyebutkan beberapa faidah. Kita akan menyebutkan beberapa faidah dan juga tafsir yang kita bahas, tafsir yang kita bahas, 10 ayat yang Allah turunkan pada ayat yang selanjutnya ini dan ayat seterusnya itu ada 10 ayat semuanya berkaitan dengan masalah cerita ini. Karena itu kita tidak mungkin untuk <clears throat> masuk ke dalam pembahasan ayat kecuali apabila kita menyebutkan kisah ini dengan sempurna. Dan kisah ini sebetulnya disebutkan oleh para ahli hadis dan para perawi dengan terpisah-pisah. Hanya saja kita mengambil riwayat dari Ibnu Syihab Az-Zuhri yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim karena cerita ini adalah cerita yang sempurna diceritakan dari awal sampai akhir dengan sempurna dan ini salah akan kita baca dan kita terangkan eh, dan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya bagi kita. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.